Allahu Baik Ustaz, kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia empat tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan. Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta. Maaf, diberikan ilmu tanpa harta berilmu, faham ilmu agama, tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih." Kata Nabi SAW, "Fahuma fi ajri sawa." Dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini nggak punya harta, maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah SWT kalau dia dikasih dia akan lakukan. Allah dengan kemahadilannya berikan. siang pertama nggak didolimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga Allah orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, nggak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa. Cuma nggak tahu mana halal mana haram, nggak pernah tahu masalah urusan akhirat ada surga dan neraka nggak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau dia banyak dosa diberikan dihabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah bangun diskotik bar sibuk dengan itu kemudian datang golongan keempat ini yang luar biasa ya. kejahilan yang luar biasa jangan jadi golong-golongan ketiga aja nggak boleh apalagi golongan keempat orang yang tidak dikasih ilmu nggak dikasih harta miskin ya kan gitu dan juga tidak ada bodoh nggak ada ilmunya yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama sama kedua tapi golongan ketiga orang kaya raya yang bangun hotel sana sini banyak kemaksiatannya diskotik dan seterusnya orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT lalu dia bilang kalau saya punya harta seperti dia saya akan buat yang sama maka kata Nabi SAW fahumma fi wazri sawa ini orang ini sama-sama do dosanya rugi nggak kira-kira udah miskin di pinggir jalan rumahnya sudah gubuk nggak ada ilmunya bodoh kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik keluar pakai mobil Mercy tiap hari mabuk berzina gonta-ganti pasangan lalu dia bilang coba saya kaya seperti dia saya akan buat sama lalu kita yang di gubuk itu sudah susah hidupnya dikasih dosa yang sama dengan dia kita nggak lakukan padahal tekadnya maunya seperti itu maka ini kata Nabi SAW fahuma fi wazri sawa ini sama dosanya jadi selalu jadi tolok ukur orang yang berprestasi dan baik. Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya lalu dia habiskan di jalan Allah.